Faqala beliau mengatakan wahia salah satu asya. Amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar ada tiga macam. Kana wa akhawatuha. Yang pertama kana dan saudari-saudarinya. Wa inna wa akhawatuha. Yang kedua inna dan saudari-saudarinya wa zanantu wa akhawatuha dan yang ketiga zanantu dan saudari-saudarinya dan tiga macam amil ini juga dikenal dengan sebutan an-nawasikh nawasikhul mubtada'i wal khabar disebut nawasikh dikarenakan amil-amil ini menghapus hukum mubtada dan khabar hukum dan hukum mubtada dan khabar yang telah kita pelajari sebelumnya mubtada di rafa khabar di di rafa Nah, tatkala dimasuki oleh amil-amil ini, maka hukumnya menjadi berubah. Menjadi menjadi berubah. Misalnya dimasuki oleh amil zonantu khawatuhah. Ketika mubtada dan khabar dimasuki oleh amil ini, amil zonantu, maka mubtada dan khabar yang semula dirofa sama-sama dirofa menjadi dinasob. Keduanya dinasob menjadi maf'ul bih bagi zonna, zonantu. Nah, kalau kemudian pensyarah melanjutkan penjelasannya wa ila salasati aksamin. Ibnu Ajurum membagi amil-amil yang masuk pada mubtada dan khabar membagi menjadi tiga macam. Kana wa khawatiha yang pertama kana wa dan saudari-saudarinya wa, wa inna wa khawatiha yang kedua inna dan saudari-saudarinya wa zanantu khawatiha dan yang ketiga zanantu dan saudari-saudarinya wa bada'a bikana wa akhwatiha dan Ibnu Ajurru mulai me, me, menyebutkan dan menjelaskan tentang Kana dan saudari-saudarinya. Faqala beliau mengatakan Ibnu Ajurru mengatakan fa amma Kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Adapun Kana dan saudari-saudarinya maka ia merofakkan isim dan menasabkan khabar Qala syarih berkata pensyarah yakni annaha tarfa'u ma kana mubtada'an ala annahu ismuha. Yakni kana dan saudari-saudarinya ini merofa sesuatu yang Naam awalnya adalah mubtada. Merofa sesuatu yang awalnya adalah mubtada ala annahu ismuha. Yang kemudian dijadikan sebagai isim kana wa akhwatuha wa tansibu khabarahu ala annahu khabaruha dan menasobkan khabar mubtada menjadi khabar kana wa akhwatuha kakaulika seperti ucapanmu kana zaidun qaiman kana zaidun qaiman zaid berdiri zaidun di sini isimnya kana dirofa qaiman khabarnya kana dinasob. Wa asluhu dan pada asalnya susunan kalimat sebelum dimasuki kana adalah zaidun qaimun. Nah, ini asal asal mula sebelum dimasuki kana zaidun qaimun. Fa zaidun mubtada maka zaid mubtada di sini. Wa qaimun khabaruhu dan qaimun khabarnya mubtada. Sama-sama di rofa Falamma dakhalat alaihi kana tatkala susunan ini dimasuki oleh kana rafa'at ma kana mubtada'an maka kana merofakkan apa yang semula adalah mubtada menjadi isimnya wa sobat ma kana khabara dan menasobkan apa yang semula adalah khabar mubtada menjadi isimnya kan menjadi khabarnya kana yang semula khabar mubtada ketika dimasuki kana menjadi khabar kana inilah makna nawasikh Makna bahwasanya amil-amil ini menghapus hukum mubtada dan khabar. Nah, ketika masuk pada susunan mubtada dan khabar. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wa hiya kana apa saja kana dan saudari-saudarinya. Yang pertama kana wa amsa, yang kedua amsa, wa asbaha, yang ketiga asbaha, wa abha, kemudian abha, wa dhalla, kemudian dhalla, wa bata, Kemudian bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Qala syarih berkata syarah fa hadhihi 13 fi'la. Maka ini 13 fi'il. 13 fi'il yang beramal dengan amalan kana. Kulluha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Semuanya merafakkan isim, merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wahia ala thalathati aksamin dan amil-amil ini atau fi'il-fi'il kana wa akhwatuha ini terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama kismun ya'malul amal al-madhkura bila syartin. Macam yang pertama atau golongan yang pertama beramal dengan amalan yang telah disebutkan tadi dengan tanpa syarat. Ya beramal tanpa syarat, beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya dengan tanpa syarat wahia samaniyah. Untuk macam yang pertama ini ada delapan fi'il. Apa saja kana wa wa ma bainahuma. Kana dan laisa dan fi'il-fi'il fi'il-fi'il yang ada di antara keduanya. Sehingga kalau dihitung yang pertama kana, yang kedua amsa, yang ketiga asbaha, yang keempat abha, yang kelima zalla, yang keenam bata, yang ketujuh sora, dan yang kedelapan laisa. Ini delapan fi'il yang beramal tanpa syarat. Wa qismun ya'malu bi taqaddumi an-nafyi aw nahi Macam yang kedua beramal dengan syarat didahului nafi atau nahi. Beramal dengan syarat didahului oleh nafi atau nahi. Nafi itu peniadaan, nahi itu larangan. Wahia fiilnya adalah zala wa bariha wa ma bainahuma. Fiil zala dan fiil bariha dan fiil yang berada di antara keduanya. Ada empat. Kita lihat pada ucapan Ibnu Majurum yaitu pada ma, yakni yang pertama mazala, yang kedua manfakka, yang ketiga ma fati'ah, ma fati'ah dan yang keempat ma bariha. Empat fiil ini beramal merafakkan isimnya dan menasabkan khobarnya dengan syarat didahului oleh nafi. Di sini didahului oleh nafi yaitu ma, ma nafiyah. Ma yang bermakna penafian. Qala walidzalika ata biha muqtarinatan bima nafiyah. Oleh karena itu Ibnu Ajurum menyebutkan fi'il-fi'il ini bergandengan dengan ma nafiyah. Didahului oleh ma nafiyah. Wa qismun ya'malu bi syarti taqaddumi ma al-masdariyah dzarfiyyah dan macam yang ketiga adalah golongan yang beramal dengan syarat didahului oleh ma masdariyah, zorfiyah. Ini istilah apa penyebutan ma ini. Nah, ma-nya bukan manafiyah, manafi, tapi ma masdariyah zorfiyah Beramal dengan syarat didahului oleh ma yang bernama ma masdariyah zorfiyah. Wahua fi'ilnya adalah dama, fi'il dama ini pada yang pada fiil yang terakhir fiil madama walidzalika massala bihi muqtarinan bima oleh karena inilah Ibnu Ajurrum menyebutkan dama bergandengan dengan ma ma-nya di sini ma masdariyah dzarfiyah Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala wa ma tasarrafa minha dan juga fiil-fiil yang merupakan tasrifan dari kana wa akhwatuha sehingga tidak hanya fi'il madhi fi'il madhi dari fi'il-fi'il tadi saja yang beramal tapi fi'il mudhari'nya tasrifan fi'il amrnya juga bisa beramal dengan amalan kana wa akhwatuha beramal dengan amalan fi'il madhinya nahu contohnya kana wa yakunu kun kana fi'il madhinya yakunu fi'il mudhari'nya ikun, fi'il amrnya ini semua amalannya sama wa asbaha wa yusbihu wa asbih. Kemudian asbaha ini fil madinya, yusbihu fil mudhari'nya, wa asbih. Ini fil amrnya. Qala Ibnu Ajur, qala Syarih berkata pada syarah, "Lamma dzakara hadhihi al-af'ala bi lafdhil madhi" Tatkala Ibnu Ajur menyebutkan fi'il-fi'il ini dengan lafaz fi'il madhi, faqala beliau mengatakan kana wa amsa wa asbaha ila akhirih dengan menyebutkan fi'il madhi nabbaha hahuna anna ma minha kal wal amri ya'malu amal Maka di sini beliau mentanbih memperingatkan bahwasanya fi'il yang merupakan tasrifan dari fi'il madhi seperti fi'il mudhari' dan fi'il amr juga bisa beramal dengan amalan fi'il madhinya. Fayarfa'ul isma wa yansibul khabar. Bisa merafakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Fatakul engkau katakan yakunu zaidun qa'iman yakunu ini fi'il mudhari' dari kana. Zaidun isimnya, qaiman khabarnya. Juga beramal sama dengan nam fi'il madhinya. Wa kun muntaliqa. Wa kun muntaliqa. Jadilah engkau orang yang beranjak pergi. Ya kun ini fi'il amr dari kana. Beramal dengan amalan kana. Di sini kun isimnya adalah dhamir mustatir takdirnya anta domir mustatir takdirnya engkau anta montolikon khabarnya dinasab nah fafikun domirun mustatirun huwa ismukun maka pada kun ada domir mustatir yang merupakan isim kun wa montolikon khabaruh dan montolikon khabarnya Watakulu taqulu dan kau katakan pula yusbihu zaidun muntaliqa ya zaid pada pagi hari beranjak pergi Nah, yusbihu ini fil mudhari'nya, fil mudhari' dari asbaha. Wa minhu qaulullah tabaraka wa ta'ala di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala fatusbihul ardu mukhdharatan. Ya, bumi menjadi menghijau. Wa, wa, wa asbih qa'iman. Dan contoh asbih qa'iman. Ini fi'il amarnya asbih. Fi'il amar dari asbaha. Jika beramal dengan amalan fil madhi. Asbih isimnya ini berupa dhamir mustatir Qaiman khabarnya. Ya, jadilah engkau pada pagi hari berdiri. Naam. Fa fi asbih dhamirun mustatirun huwa ismuhu. Maka pada fi'il asbih terdapat dhamir mustatir yang merupakan isimnya wa qaiman khabaruh dan qaiman sebagai khabarnya. Wa fuhima min qawlihi wa ma tasarrafa minha dan dipahami dari ucapan Ibnu Ajurum dan juga tasrifan dari fi'il madinya anna minha mutasarrifan wa ghayra mutasarrifin. Dipahami darinya bahwasanya di antara kana wa khawatuha ada yang mutasarrif, ada yang bisa ditasrif, wa ghayra mutasarrifin dan ada pula yang tidak bisa ditasrif ke fi'il mudhari' dan fi'il amr. Wa makna tasarruf huna makna bisa ditasrif di sini annahu yusta'malu minhul mudhari' wal amru wasmul fa'ili wasmul maf'uli wal masdar Makna tasarruf di sini, mutasarrif di sini bahwasanya fi'il tersebut bisa diambil darinya fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Ya bisa dipakai fi'il mudhari'nya, bisa dipakai fi'il amrnya, isim fa'ilnya, isim maf'ul, isim masdar. Itu maknanya makna fi'il tersebut mutasarrif. Wa ghairul mutasarrif adapun makna fi'il yang ghairu mutasarrif tidak bisa ditasrif huwa alladzi la yusta'malu minhu illa al-madhi yakni fiil yang tidak digunakan darinya kecuali fiil madhi saja tidak bisa ditasrif ke fiil mudhari' fiil amr isim fa'il masdar na'am qala wa kulluha mutasarrifatun illa laysa wa dama dan semua fiil-fiil kana wa khawatuha itu bisa ditasrif kecuali dua laisa dan dama fa innahuma lazimani lafzul madi. Kedua fi'il ini laisa dan dama senantiasa menetapi lafaz fi'il madi. Tidak bisa ditasrif sehingga dua fi'il ini laisa dan dama disebut fi'il ghairu mutasarrif. Tidak bisa ditasrif, hanya ada fi, fi, hanya, hanya ada lafaz fi'il madinya saja. Tidak ada mudhari'nya, tidak ada amrnya. Qala kemudian Ibnu Ajurum rahimahullahu taala mengatakan taqulu engkau katakan kana Zaidun qa'iman sebagai contoh karena Zaidun qaiman Zaid berdiri walaysa amrun syakhisa wa ma asbaha dzalik dan yang semisal itu wa kadzalika taqul demikian pula engkau katakan sebagai contoh yang lain yakunu Zaidun qaiman ini contoh fi'il mudhari' dari kana yakunu wa kun muntaliqan kun ini fi'il amr dari kana wa ma zala Zaidun qaiman ya Zaid senantiasa berdiri Walam yazal Amrun mumtaliqa dan Amr senantiasa pergi. Naam. walayyam fakka Amrun qaima. Ya Amr senantiasa berdiri. Walayya baraha abdullahi dhahika. Abdullah senantiasa tertawa. Wala ukallimuka madama Zaidun qaiman. Dan aku tidak akan mengajak bicara engkau selama Zaid masih berdiri ay muddata qiyami zaidin ya madama zaidun qaiman ini bisa ditakdirkan muddata qiyami zaidin ini selama zaid berdiri sehingga ma di sini madama ma yang mendahului dama disebut ma masdariyah zorfiyah dikarenakan bisa ma naam bisa ditakdirkan zoraf ya kata keterangan waktu yakni muddata selama dan bisa mentakwil fiilnya menjadi masdar. Nah, sehingga dikatakan di sini ay muddata qiyami Zaidin. Sehingga disebut ma masdariyah zarfiyah. Nah, wallahu taala alam shawab. Kita cukupkan sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.